Hendaknya kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berdoa, hendaknya kita berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya dengan tiga cara. Allah mengabulkan doa hambanya dengan tiga cara. Cara yang pertama, Allah mengabulkan doanya secara langsung. Hamba itu berdoa, langsung dikabulkan oleh Allah. Dan cara yang kedua, dengan Allah simpan doanya yang dibalas di akhirat nanti dengan pahala. Dan cara Allah yang ketiga adalah dengan memberikan doanya itu, mengabulkan doa hamba itu untuk keturunannya dan memalingkan dirinya daripada segala musibah dan mara bahaya. Maka kalau misalnya doa kita sekarang belum terkabulkan, mungkin Allah punya cara lain dalam mengabulkan doa kita. Dengan disimpan doa kita, kemudian diberikan kepada anak keturunan kita. Atau mungkin doa kita disimpan oleh Allah, kemudian dikabulkan nanti di akhirat dengan apa yang kita maukan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang jayyid kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u bid'awah laisa fiha ithmun wala qati' rahim illa a'tahu biha ihda salas." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya, mengabulkan doanya dengan salah satu dari tiga cara. Yang pertama imma an tu'ajjalahu da'watuhu, disegerakan pengabulan doanya. Habis doa terkabulkan dengan segera. Yang kedua wa imma ayudakhirahu fil akhirah, Allah simpan untuknya di akhirat nanti. Ketika dia dalam keadaan sedikit pahalanya, kemudian Allah berikan pahala yang banyak. Ternyata itu sebab daripada doa-doa yang kita panjatkan di dunia, namun belum terkabulkan dan diberikan balasannya di akhirat. Dan cara yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minassu. Allah palingkan dirinya dari keburukan, dari kejelekan. Au au mithlah atau dipalingkan dari sesuatu yang dapat membahayakan dirinya. Qalu maka para sahabat berkata ketika mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata demikian, "Idzan nuksir." Kalau demikian kita memperbanyak doa. Qala Allah aktsar. Allah akan semakin banyak membalas. Maknanya semakin kita banyak berdoa, maka Allah semakin banyak membalas doa-doa kita.